Cipanas, Cianjur, Cianjur ke singkatan. Saya buka heureuynya. Saat sarapan naon bujur badak. Naon bujur badak teh bubur Cianjur banyak dagingnya. bisa usung sholat sholat sholat temen umur lima nomor nomor mana setuju tidak karena yang kita cari bukan hanya kaya tapi berkah orang berkah pasti kaya tapi orang kaya belum tentu ber saya kasih rumus keberkahan sering sedekah bu saya belajar ke Yusuf Mansur kalau Jakarta punya Yusuf Mansur kalau Bandung dan Jawa Barat punya YouTube Manjur Ustaz <laughs> eh, Gaul tapi liyungan eksis membina iman membina Islam membina ihsan sok bebas judul mah penting esensinya. Nah. saya Dayana kurang tinggalin di YouTube ayat ceramah jadi warawu kan saya apa jadi ibu? kemarin curhat kasih mama curhat deh kak Indung deh kak Indung deh kumahannya kumahanya menyiasatina Nahon gitu tapi teh memutuskan pakai cadar nabi jadi cowok hijaber ah happiness di Jiblab my happiness tuh bisa lelempangan di Cianjur di Mo di BIP di PPJ di Bandung tuh bisa Kita dari dulu lempangan lain kalau kamu keluar keopatan kelimaan di halangan jika bila di hotel kayak antri tapi lah yang dipoto itu bosan di orang dipoto hanya ngajuru ceprek dipoto kapoto jeung etana yang akte dipoto KTP dipoto di nikah di foto terus saya di foto naon ke kapal yasin jadi curhat pak dengan setengahnya awak kan itu kali nggak nyaman setengahnya nyawa viral teh dahar spaghetti di ko, di kafe eh dan nepi ka sakit cacing kalu ya kayak ngawal? bisa depi ya foto jadi ladangan sih ngawak dan bisa depi dulu dahar kolong meja udah saya nah, tuh dicurhat kumanya happy ya beki dia teh beki asariwut banget ya fitnah cewek tapi yang pakai cara nggak sing sabar happy mah ada ganteng permanen memang tidak detik tina janin oke happy membentuknya bentuknya nggak segitu jadi sing sabar banyak dekaset sih anak mama teh ngan payu loba budak panas nah GGM tapi nah ganteng-ganteng mubazir tak itu wae mah beban orang si panas mah kamu baru dak marana mah kaciri beban naon kiina di sarkelan lepaskan we da mau coplok kunaon sih mun kiih teh sok ngabiri-gidik aya sejarah entak mun abus ka WC sing bener aturanana nu kenca heula Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is dimulai dari hal yang kecil masa dipanggil sama wali kota Bandung sama gubernur saat kadir eh, kategori memilih pemimpin cek ustad kuma cetek pak tinggal lewe, asup ke WC nah tanya apa teh doa anak pun eta apa asup ke WC nah bener pilih jadi pemimpin dah kabarean mah tara cucuk muning ku peda bener kudu laleuti oh gitu san bener abus ka WC teh kan Allahumma ini a'udzubika al hubusi wal hubais. Aku berlindung kepadamu dari godaan setan betina dan setan laki-laki. Timun abusna lalaki, teteh nu ngarewas juas wisu kana hate nate awewe. Mun keur kieu teh ena harewas bade sareng eena moal. Bukan ngabeh gini. Ya, urang keur bawang kieu agama kieu teh di mana we? apa muncain loba pakai tulisan happy happy teprak hijrah enak udah kelakuan baheula Omo oh, pak, ini mah beki ngaji, beki dia, beki hati kebenang, kiih dinu karieu, dinu tangkal, ngihan liang kebenang. dong ditinggali tangkanan, tangkal mah dikihan mah ngataplok atau udah cicing. Tapi atasan di jero tangkal, cangkrik, cacing, sirem, kumah mengkerhajat ngawinkan anaknya pilihan kurang jelema palit kabe jupa-jupa nabahe baso tauna bau hangsur pantena pingsan tendana rusak tak Islamah diutus Nabi ten pikadinya nyah teh rahmatan lil mata aduh stres mah kumanya epi supaya tenang